Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Ar-Rasyad yang syarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu. Terakhir kita ambil kemarin adalah kita masih berada pada halaman yang ke 22. Nah, barakallahu fikum seputar makna alhamdu. Bahwasanya alhamdu itu adalah apa? Al yang ada pada alhamdu al-istighraqiyah, yaitu mencakup semua jenis pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Adapun pujian sesama manusia namanya bukan alhamdu tapi apa? Al-madhu namanya al-madah al-madhu sudah kita lewati pembahasannya nah kita lanjutkan warakallahu fikum Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, kalau anak baca al-Imam Ibnu Qudamah berarti atas itu yang matanya, matanya itu. Nah, setelah beliau menyebutkan al-mahmud bi lisan, kemudian berikutnya beliau mengatakan al-ma'bud fi zaman. Nah, Al-Mahmud kulli lisan maksudnya Allah taala adalah zat yang dipuji dengan semua lisan. Mau bahasa Inggris, bahasa Jawa, eh, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Indonesia, bahasa Arab pun semuanya yang orang yang beragama Islam memuji Allah Subhanahu wa taala. Dipuji dengan semua lisan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Lisan mau bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, mau bahasa Sunda, bahasa Melayu, paham ya? Dengan semua bahasa dengan semua bahasa ya. Naam. Kita lihat nomor tiga itu penjelasan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, al-mahmudu kulli lisan, zat yang dipuji dengan semua lisan, ai al-musna alaih subhanahu wa ta'ala kulli lughatin minal lughatin allati 'allamaha makhluqatihi masyaallah. Maksudnya adalah zat yang dipuji, disanjung dengan semua bahasa dari bahasa-bahasa yang ada yang Allah ajarkan kepada makhluk-makhluknya. Karena bahasa itu kan banyak sekali, ya enggak? Ada bahasa yang nah barakallahu fikum bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa, ya enggak? Nah barakallahu fikum atau bahasa Sunda, bahasa Melayu, macam-macam bahasa itu. Nah, Allah taala adalah zat yang dipuji dengan semua bahasa. Masyaallah. Allah. Nah, kita lihat. Fakulul makhlukati tahmiduhu. Nah, tahmaduhu. Nah, Hewan Maka setiap makhluk-makhluk yang ada itu semuanya apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala, wa tusabbihuhu subhanahu wa taala dan bertasbih. Semuanya. Jangan seperti orang sufi yang misalkan ketika ada ayam jago eh, berkokok misalkan langsung wah ini baca la ilaha illallah katanya. Paham ya? Ketika ada kambing mengembek, paham ya? Langsung wah ini bilang subhanallah katanya. Ketika ada tokek bunyi, wah ini baca baca astagfirullah katanya. Itu semuanya enggak benar. Paham ya? Yang kita yakini semua makhluk ciptaan Allah taala bertasbih kepada Allah taala. Tasbihnya kapan? Wallahu a'lam. Itu yang sahih. Antum enggak boleh nebak-nebak sendiri. Ketika ada kucing misalnya meong-meong, paham ya kemudian wah ini baca astagfirullah misalnya enggak bisa. Enggak bisa ya? Nah, barakallahu fiikum atau baca subhanallah enggak bisa. Karena sebagian sufiah mereka yang memiliki apa? Memiliki kata mereka ajaran-ajaran yang katanya bisa memahami bahasa hewan atau yang semisalnya itu kita katakan enggak benar. Enggak benar. Nah, barakallahu fikum. Yang yang benar adalah apa? Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, nah mereka itu bertasbih kepada Allah taala. Cuman kita enggak paham tasbihnya. Jadi jangan mastikan kita lihat. Allah taala berfirman, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura." Ini dalilnya. Tidak ada sesuatu apapun kecuali bertasbih dengan memuji Rabbnya, memuji Allah Taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak paham tasbihnya mereka ini. Jadi hewan eh, atau bahkan batu, pohon itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita nggak paham tasbihnya mereka itu loh. Jangan sok tahu, paham ya? Nah, Allah musta'an. Nah, Allah musta'an ya. Jadi kalau kalau anak pernah dengar itu Allah musta'an, mungkin pernah dengar juga. Habis hujan itu biasanya ngapain? Eh, pasukan kata itu Paham ya maksudnya kodok-kodok, kata-kata itu pada ngapain? Berbunyi kan kata mereka itu tahlilan katanya. La ilaha illallah katanya. Allah musta'an itu enggak benar. Anak pernah dengar ya itu? Allah musta'an itu kan enggak benar. Enggak benar. Tasbihnya kapan kita enggak tahu. Yang jelas kita yakini tidak ada sesuatu pun ciptaan Allah taala melainkan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah taala zat yang maha lembut dan juga maha Naam pengampun. Ewa. Fakullul makhlukati tahmiduhu subhanahu wa ta'ala bilughatiha allati ya'lamuha. Allati yu'allimuha. Naam allati ya'lamuha subhanahu wa ta'ala. Artinya maka setiap makhluk-makhluk yang ada ini memuji Allah Ta'ala dengan bahasa-bahasa mereka. Hewan juga punya bahasa. Buktinya apa? Antum lihat. Ketika kucing dengan anaknya berkomunikasi. Bisa nggak kira-kira? Karena mereka juga punya bahasa, bahasa kucing, paham ya? Kita nggak paham. Paham memanggil ya, anaknya bagaimana, meyongnya pun suara lain lain suaranya itu. Nah, menunjukkan bahwasanya mereka punya bahasa. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Antum lihat, termasuk ciptaan Allah Ta'ala burung walet. Burung walet itu suara ketika memanggil teman-temannya lain dengan suara ketika sedih. Paham ya? Itu lain. Oleh karena itu kalau antum lihat orang-orang yang membuat rumah walet, kemudian dipanting dengan suara apa? burung walet terus enggak sembarangan suaranya itu. Paham ya? Memilih suara yang memanggil. Paham ya? Sehingga apa? burung-burung walet yang lain berdatangan, menunjukkan bahwasanya mereka punya bahasa. Paham ya? Memiliki bahasa yang Naam Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Naam. Kita lihat sini. Berikutnya, al-ma'bud fi kulli zaman. Zat yang diibadahi pada setiap waktu. Setiap saat, setiap waktu Allah taala zat yang diibadahi. Qala Syekh Shalal Fauzan Hafizallahu taala perhatikan bawah itu, al-ma'budu fi kulli zamanin, zat yang diibadahi pada setiap waktu dan setiap saat. Ai al-mustahiqqu lil ibadati subhanahu wa taala daiman wa abadan. Zat yang senantiasa diibadahi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala zat yang diibadahi selama-lamanya. Wala yazalu khalquhu ya'budunahu subhanahu wa ta'ala ila an taqumas dan masih terus-menerus makhluk-makhluknya menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Ingat-ingat, sampai hari kiamat ini yang sahih adalah sampai mendekati hari kiamat. Kenapa kalau sampai mendekati hari kiamat? Karena kalau sudah hari kiamat itu enggak ada lagi orang beribadah. Paham ya? Jadi ibadah, kebaikan itu semuanya sampai mendekati hari kiamat. Kenapa? Karena ketika hari kiamat tinggal orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek, enggak ada lagi kalimat la ilaha illallah diucapkan. Berarti dia orang jahat. Tidak ada lagi orang beribadah. Yang orang beriman, orang muslim, mukmin yang beriman, orang baik semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan angin yang Allah taala kirim. Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya apa? Kalau datang dalil atau hadis misalkan akan senantiasa terus-menerus dari kalangan umatku ya, di atas al-haq la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haq misalkan. Kemudian di akhir hadis apa? Ila antakum musta'ah sampai tegak hari kiamat maksudnya ila qurbi qiyamah saah sampai mendekati hari kiamat nah barakallahu fikum fala yakhlu yasmaru min wujudi ibadil ibadin lillahi subhanahu wa ta'ala ya'budunahu wa yuwahhidunahu ila an taqumas saah maka tidak ada satu zaman pun yang kosong dari apa? keberadaan hamba-hamba yang beribadah kepada Allah, hamba-hamba Allah yang mereka menyembah Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum sampai hari kiamat maksudnya apa? Sampai mendekati datangnya hari kiamat. Karena kalau hari kiamat tiba, enggak ada lagi orang yang baik, semuanya orang yang jelek. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan apa? Inna Nah, barakallahu fikum min syiralil khalqi indallah man yudrikus sa'ah wa hum ahya. Paham ya? Man yudrikuna sa'ahum ahya au kama qala nabiyyu sallallahu Artinya apa? Sejelek-jelek makhluk di sisi Allah taala adalah orang-orang yang menyaksikan hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Dalam keadaan masih hidup. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah kata beliau di sini, wa kadzalika fi kulli makan. Seperti itu pula Allah taala disembah pada setiap tempat. Setiap tempat baik tempat tersebut barakallahu fikum nam eh, barakallahu fikum di setiap tempat maksudnya apa maksudnya di setiap buk'ah tempat yang ada mau di bisa dikatakan di lautan atau di daratan kalau orang misalkan lagi perjalanan di laut misalkan nah barakallahu fikum bahkan di udara paham ya nah ketika orang berada di atas pesawat misalkan intinya apa Allah Subhanahu wa taala zat yang diibadahi pada setiap tempat fa innallaha azza wa jalla yu'badu fis samawati wa yu'badu fil ard ya kan maka sesungguhnya Allah taala adalah zat yang diibadahi di langit juga karena di langit juga ada penduduknya para malaikat ya enggak ada rasulnya enggak di langit ada siapa rasulnya di langit siapa Nabi Isa bukan itu maksudnya maksudnya rasul para rasul penduduk langit itu siapa maksudnya para para malaikat Paham ya? Para malaikat itu namanya enam rasulun malaki. Karena rasul ada dua, rasulun malaki sama rasulun basari. Rasulun basari pertama kali yang diturunkan untuk penduduk bumi siapa? Nuh alaihissalam. Paham ya? Adapun untuk penduduk langit, para malaikat juga rasul. Paham ya? Para malaikat juga rasul sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Arti eh, syahidnya mana syahidnya? Nah, barakallahu fikum syahidnya adalah ja'ilil malaikati rusulan. Dia telah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan. Wa yu'badu fil ard dan juga zat yang diibadahi di muka bumi. Dari penduduk manusia atau yang semisalnya. Kama qala ta'ala wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dan dialah zat yang di langit disembah dan juga di bumi disembah. Ini bukan berarti ilah ada dua, tidak. Itu pendapat yang keliru. Tapi maknanya adalah dialah zat yang ilahun ay ma'bud yang disembah. Paham ya? Yang disembah penduduk langit dan yang disembah penduduk bumi. Paham maksudnya? Nah, karena ilahun maknanya apa? Ma'luh. Ma'luh maknanya apa? Ma'bud sudah kita lewati. Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an kita lihat lagi dikit lagi. Ai ma'budun huwa ma'budun bis sama' subhanahu wa ta'ala wa ma'budun fil ardi. Maksudnya ilah itu adalah ma'bud. La ilaha illa ma'buda. Ya enggak? La ilaha illallah illa ma'buda bihaqqin illallah. Naam. Kata beliau, ma'bud, zat yang sembah. Fahuwa ma'budun fis sama' subhanahu wa ta'ala wa ma'budun fil ardi, Maka dia adalah zat yang diibadahi penduduk langit dan juga yang diibadahi penduduk bumi. Mohon soalan ini? Naam. Ya'buduhu al-'alam al Nah barakallahu fikum alam al-alawi al-ulwi wal alam as-sufuli. Nah, ahsan. Nah, barakallahu fikum maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah Taala adalah zat yang diibadai alam penduduk langit atau penduduk yang di atas maksudnya penduduk langit wal alam as-sufuli. Penduduk yang ada di bawah maksudnya adalah apa? Adalah nah barakallahu fikum penduduk bumi. Paham ya? Wal jin wal ins fi kulli makan, jin dan manusia pada setiap tempat min makhlukatihi subhanahu wa ta'ala dari kalangan makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala fala takhtassu ibadatuhu bimakanin duna makan maka mengibadahinya itu tidak khusus di suatu tempat tanpa tempat yang lainnya di semua tempat di langit di bumi walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura ini Termasuk apa? Kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di antaranya ini. Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Sungguh telah dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan suci. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Walakin Allah khassa ba'd al-amakin li mazidi fadli ibadati subhanahu wa ta'ala fiha. Akan tetapi walaupun diibadahi pada setiap tempat tapi Allah taala masih mengkhususkan sebagian tempat yang apa? yang di situ faedahnya itu keutamaannya itu besar. Kenapa kok mengkhususkan sebagian tempat? Lima zidi fadli ibadatihi subhanahu wa ta'ala fiha. Karena apa? Ada tambahan keutamaan ketika mengibadahi Allah Ta'ala di situ. Seperti di mana? Masjidil Haram, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi. Salat di Masjidil Haram satu kali salat sebanding dengan berapa kali salat? 500 di Masjidil Haram Seribu. Masjidil Haram. Sebanding dengan berapa kali salat? Sepuluh ribu. Kurang. Sebanding dengan berapa kali salat Abdul Ghafur? Seratus ribu. Kan keliru. am ya? Dalam satu kali salat sebanding dengan apa? Enam seratus ribu enam kali salat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian di Masjid Nabawi sebanding dengan berapa? Seribu kali salat di Masjid Al-Aqsa sebanding dengan berapa? Kurang 100. Rupanya 500. Paham ya? Di Masjid Al-Aqsa sebanding dengan 500 kali salat. Itu menunjukkan bahwasanya ada tempat-tempat yang khususkan itu ya, karena ada keutamaan di situ untuk beribadah. Wa illa dan jika tidak kata beliau, fa innahu yu'bad subhanahu fi kulli makan min ardihi was min ardihi was samaihi. Dan jika tidak demikian, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pun disembah pada setiap tempat. Nah, barakallahu fikum baik di bumi maupun di di langit. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang idznillah subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.